ini tertentu yang dinamakan dengan yang kedua yang tertentu dinamakan dengan nama yang sama pasti sama. Kalau yang namanya manusia, ini namakan manusia, itu juga namakan manusia, pasti sama. Begitu kata mereka. Sehingga ketika mereka melihat nama-nama Allah As-Sami' atau fi'ilnya, Allah wa taala yasma' ternyata kalimat dan lafaz yang sama digunakan pula pada makhluk sami' digunakan pula yasma' si fulan yasma' maka menurut mereka berarti sama. Kalau namanya sama, maka al-musamma juga sama. Kalau namanya sama, maka yang dinamakannya pun sama. Dan itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Mustahil, kata mereka. Akhirnya, karena perasangkan mereka yang salah, kemudian mereka menolak. Menolak seluruh nama-nama Allah. Menolak seluruh sifat-sifat Allah. Ini kesesatan mereka. Maka ucapan berikutnya dari Syekh, "Wa bi hadza wa mithlihi yatabayyan lak أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا Kata beliau rahimahullah, dengan apa yang kita jelaskan dengan ini dan itu, bahwasanya kita mendapatkan kejelasan. Ya tabayyan lak, jelaslah bagimu bahwa para musyabbihah, aliran yang menyerupakan Allah dengan makhluk, akhadhu hadzal ma'na. Mereka mengambil makna tadi. Makna yang salah tadi. Kalau penamaan sama, berarti musamanya pun sama. Kalau mendengar, ya mendengar seperti kita mendengar. Kalau melihat ya melihat seperti kita melihat. Kalau dikatakan dengan lafaz yang sama, tangan ya tangan seperti kita punya tangan. Akhadhu hadzal ma'na wa zadu fihi al haq. Mereka menambahnya di atas kebenaran, yakni menambah dengan kebatilan-kebatilan. Ballu. Akhirnya mereka sesat. Akhirnya mereka sesat. Wa al mu'attilah demikian pula sebaliknya para penolak-penolak sifat al Mereka ingin menafikan persamaan. Bahwa oh, Allah tidak sama dengan makhluknya. Niatnya benar. Bahwa tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Maka dia tolak semua yang terkesan sama dengan makhluknya. Tetapi zadu fihi alal haq. Tapi mereka juga melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Mereka juga menolak penamaan-penamaan dengan nama-nama yang sama dan lapat-lapat yang sama seperti makhluk karena dikhawatirkan sama dengan makhluk. Akhirnya zadu al haq mereka melampaui batas ekstrim sehingga menolak pula nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, yang ada dalam Sunnah. Hatta ballu maka mereka pun sesat. Sabur, sabur al kalam. Berarti kedua-duanya sesat dari inti yang sama. Yang sesat menyamakan Allah dengan makhluk, yang sesat menolak sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, kedua-duanya kesalahannya dari satu muara. Apa satu muara? Tawahumuhum perkiraan mereka, dugaan mereka. Kalau lafat sama, berarti yang dinamakannya pun sama. Kalau lafat sama, pasti bentuknya sama. Di sini kekeliruannya. Dan di sini awal pokok dari permasalahan. Akhirnya sebagian mereka menyamakan dengan makhluk. Berarti kalau kita terima semua nama-nama Allah yang ada dalam Quran, yang lafat-lafatnya juga ada pada manusia, kita katakan sama. Allah berbicara seperti kita berbicara. Balu. Mereka sesat. Dengan muara yang sama atau dengan titik yang sama. Para penolak sifat mengatakan. Kalau Lafatnya sama, berarti sama. Maka kita tolak saja supaya Allah jangan sama dengan makhluk. Tidak mungkin sama dengan makhluk. Maka tidak mungkin Allah memiliki nama ini, nama ini, nama ini. Padahal itu semua nama-nama yang ada dalam Quran. Ini kesalahan mereka. Adapun ahlu sunnah menyatakan tidak mesti. Walaupun lafat sama, belum tentu bentuknya sama. Kamu punya mata, monyet punya mata. Kamu punya telinga, monyet punya telinga. Kamu punya mulut, monyet punya mulut. Apakah kamu seperti monyet? Karena benar ya. Tidak mesti. Lebih-lebih lagi kalau perkara itu perkara yang sama sekali bentuknya berbeda. Monyet masih agak mirip. Eh? Ya. Tapi binatang-binatang yang lain apakah nggak punya mata? Yang jauh berbeda bentuknya. Bahkan kepalanya yang mana nggak tahu. Tapi matanya tetap ada. Apakah sama? Belum tentu maka kita terima nama-nama dalam Al-Quran, tapi kita katakan tidak mungkin sama. Dan tentunya Allah lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih aziz. Tidak mungkin mirip saja tidak mungkin dengan makhluk. Sama sekali. Hanya saja Allah tidak menyampaikan detailnya, maka kita pun tidak tahu detailnya. Allah hanya menyebutkan nama-nama yang tentunya al-musamma tidak persis tidak sama seperti apa yang dinamakan dengan lafaz yang sama tadi. Menurut Azakumullah, qala Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa anna kitabullah wa anna kitab Allah dalla 'ala al-haqqil mahd. Adapun Al-Qur'an, kitabullah menunjukkan kebenaran murni hanya kebenaran di dalamnya. Alladhi ta'aqqalahu al-uqul as-salimah as-sahihah yang bisa dipahami oleh akal-akal sehat yang bisa diterima oleh akal-akal yang masih normal wa huwal haqqul mu'tadil alladhi lan yaitu kebenaran yang betul-betul adil kebenaran yang hak adalah tengah-tengah alladhi lan hirafa yang tidak ada kesesatan tidak ada penyimpangan di dalamnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an semuanya hak apa yang dikatakan oleh para penolak sifat niatnya hak tapi melampaui batas sampai ke batin. Demikian pula sebaliknya mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk maunya mereka menerima lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an tapi akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Juga batil. Fanufah ahsanu fi tanzihil khaliq subhanahu wa ta'ala anit tashbih para penolak-penolak sifat itu, anufah, dan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Hanufat ahsanu fitanzihil tanzihil Para penolak sifat itu memiliki satu sisi yang sesungguhnya dari satu sisi ini dia baik. Apa itu? Mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk. Maunya mereka bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. يعني تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن التشبيه بشيء min خلقه yang mensucikan Allah bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya sedikit pun. Walakin asau tetapi mereka salah fi nafil ma'ani tsabitah lillah. Mereka salah dalam menafikan nama-nama yang memang sabit pada sifat Allah. Nama-nama yang memang ada pada sifat Allah yakni nama-nama yang disebutkan tadi seperti mendengar, melihat dan seterusnya sampai maha tinggi di atas arasnya mereka tolak semua itu dengan alasan mensucikan Allah dengan makhluk. Kenapa kok menolak sifat-sifat yang ada dalam Quran? Kami bukan menolak, tapi kita tarik maknanya kepada makna lain. Kenapa? Supaya Allah jangan sama dengan makhluknya. Masa Allah subhanahu wa ta'ala marah? وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم غضب الله masa Allah marah mungkin bukan marah itu kalau kita kata marah masa seperti makhluk marah apa ini salahnya? Di mana kesalahannya? Mensucikan Allah dari persamaan betul. Bahwa mereka mengatakan dan meniatkan hak niatnya benar. Yaitu Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi caranya dengan menolak sifat ghadib bagi Allah. Kok aneh? Kenapa menolak Al-Quran? caranya yang salah. Kenapa kok bisa salah? Karena mereka mengira, menduga bahwa kalau lafadznya ghadiba yang ada pada makhluk pasti maknanya sama. Padahal marah dengan marah berbeda. Apalagi marahnya Allah Subhanahu wa taala. Marahnya makhluk dengan makhluk saja berbeda. Makhluk marahnya makhluk ini dengan makhluk itu berbeda. Apalagi marah marahnya Allah Subhanahu wa taala yang pasti sesuai dengan kemuliaannya, pasti sesuai dengan ketinggian, ketinggian dan kemuliaannya pasti sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan marahnya makhluk manapun. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh mereka. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Baik. Walakin asahu fi nafil ma'ani. Berarti mereka salahnya menafikan nama-nama, lafaz-lafaz yang terkandung dalam Quran was sunnah. Sebaliknya sekarang, wal musyabbihah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Qala ahsanu fi itsbatus sifat. Mereka niatnya baik dari satu sisi. Apa itu? Menetapkan sifat Allah. Pokoknya yang ada dalam Quran dan Sunnah kita terima. Kalau Allah marah, ya marah. Allah punya tangan, ya punya tangan. Walakin asa'u bi ziyadati tashbih. Tapi mereka salah. Mereka menyimpan dalam hulu. Ziyadah artinya berlebihan dalam menyatakan kalimat tadi. Ditambah dengan kalimat, ya tangan seperti kita punya tangan. Pokoknya kalau dalam Quran marah, ya marah seperti kita marah. Astagfirullahaladzim. Turun, ya turun seperti saya turun dari mimbar. Na'udzubillah. Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Maka apa yang dia niatkan untuk menetapkan apa yang ada dalam Quran, akhirnya terbatalkan dengan pemahaman batil kalau lafaz sama berarti sama. Astagfirullahaladzim. Wa'alam. Ketahuilah. Annal mukhatab la yafhamul ma'ani al-mu'abbar mu'abbar anha bil illa an ya'rif aynaha. Au ma yunasibu 'ainaha. Ketahuilah bahwasanya orang yang diajak bicara al-mukhatab tidak akan paham makna-makna yang diungkapkan oleh si pembicara dengan lafaz-lafaz kecuali kalau orang yang diajak bicara pernah tahu lafaz tersebut. Ainnya kayak apa bentuknya? Atau pernah tahu yang semirip dengannya. Alih sekadalik. Baik, kita terjemahkan secara bebas supaya paham. Ketahuilah bahwa orang yang diajak bicara, kalau kita katakan dengan satu kalimat, tidak akan paham dia, kecuali kalau dia pernah tahu kalimat tadi ainnya. Tadi ada orang datang. Gak mungkin dia paham. Kecuali kalau dia tahu yang namanya orang itu kayak apa, iya kan? Kalau dia nggak pernah tahu, tadi ada kata-kata Kamu sebutkan kalimat yang yang aneh. Dia nggak paham. Hah? Apa? Tadi datang sesuatu. Kita kasih nama apa? Semunak misalnya apa itu cemuluk? Mama kamu cemuluk, saya nggak tahu itu. Saya nggak ngerti. Ini orang ngomong apa? Tapi kalau kita katakan datang seseorang, langsung paham. Saya kenal, saya pernah tahu yang namanya manusia kayak apa. Baik. Kalau tidak tahu langsung ainnya, paling tidak tahu yang mirip dengannya. Tahu yang mirip dengannya. Misalnya nggak pernah tahu makhluknya. Kita sampaikan. Ada tadi uh, seekor mirip serigala. Tapi eh, bukan serigala. Pokoknya berkaki empat begini-begini begini. Terbayang. Apakah dia pernah tahu binatang itu yang diceritakan? Nggak pernah tahu. Ainnya nggak pernah lihat. Tetapi yang mirip pernah lihat. Demikian kata Syekh. Orang kalau diajak bicara harus dengan sesuatu yang dia kenal atau yang dia pernah tahu dengan mata kepalanya atau dengan sesuatu yang mirip dengannya baru bisa diajak bicara kalau wa yakunu bainaha qadrun mushtarak dan harus ada di antara keduanya kadar kesamaan musyabah fi aslil ma'na persamaan fi aslil ma'na dalam asal kalimatnya Wa illa fala yumkin tafhimul muqatabin. Kalau tidak tahu, tidak ngerti kalimat itu sama sekali, maka enggak mungkin bisa membuat paham al muqatabin. Enggak mungkin bisa membuat paham orang yang diajak bicara. Bidunihi qat, oh biduni hadza qat. Tidak mungkin bisa diajak bicara kecuali dengan kalimat-kalimat yang sudah dikenal. Apakah dikenal ainnya? Pernah dilihat? Atau dikenal yang mirip dengannya? hatta fi awal ta'lim ma'anil kalam bi ta'limi ma'anil alfadil mufradah seperti mengajari orang yang pertama kali belajar kata anak kecil misalnya sigar ta'lim ma'anil alfadil mufradah diajari kalimat-kalimat tertentu bagaimana caranya kalau langsung kita katakan kitab tetap nggak ngerti harus kita bawakan ainnya bendanya ada kitabun Wahada kalamun. Ditunjukkan penanya. Langsung anak itu paham. Oh, berarti kolam ini. Kitab itu. Baik. Besok nggak perlu kamu bawa ini. Kudil kalam. Ambil kalam. Langsung dia tahu oh, kolam yang kemarin ditunjukkan itu. Nah, walaupun bentuknya mungkin tidak sama, dia akan tahu oh ini kolam. Demikian pula pena. Ah, demikian pula kita. Arab dong. Berarti harus tahu dulu. Harus tahu ainnya apa Mithla tarbiyatus sabi, seperti pengajaran anak kecil alladhi ya'lamul bayan wal lughah yang mempelajari atau yang mengajarkan keterangan bayan wal lughah dan bahasa. yang lahu bil lafaz al mufrad, mengucapkan satu lafaz mufrad wa yushar lahu ila ma'nahu dan kemudian menerangkan maknanya. In kana mashhudan bil ihsas adh-dhahir aw al batin. Sedangkan yang namanya masyhud ditafsirkan bisa dua macam. إما مشهود في الظاهر بالإحساس وإما مشهود في الباطن هذا طيب Ima ظاهر bendanya ada atau sesuatu yang sifatnya dalam batin. Apa itu contohnya? Dicontohkan seperti yuqalu laban, hubuz, أم um, ab, sama, aw, شمس قمر ma, dan seterusnya. Lafat-lafat itu ketika diterangkan, yushar lahu ma'al ibara ila kulli musamman min hadhil musammayat. Dia terangkan satu persatu, ungkapan itu kalimatnya, dengan ditunjukkan wujudnya satu-satu. Sambil menunjukkan ke ibunya, Om, um, Om, um. anak itu mengatakan, Om, ini ummi ummi tahu oh ini wujudnya demikian pula dia tunjuk dirinya ab ab abi dia katakan abi baik dia tahu wujudnya ini semua bahir roti kamu bawakan rotinya khubuz dan seterusnya wa illa lam yafham ma'na lafaz mufrad an-natiq bihi kalau tidak ada wujudnya pertama kali nggak akan bisa ngerti kamu katakan panggil um Makanan apa itu? Om? Bukan makanan. Panggil Om. Apa itu Om? Dia nggak tahu karena belum pernah dikenalkan ini Om. Alhamdulillah. Walaysa ahadun min bani Adam yastagni 'ani ta'lim sam'i. Tidak mungkin satu anak Adam pun yang tidak perlu diajarkan kalimat-kalimat seperti itu. Pengenalan. Tidak mungkin. Tidak ada satu anak Adam kecuali harus diajarkan ini meja, ini ya terus. Ada yang secara serius, secara uh, eh, resminya di sekolahan, ada pula dengan kepintas. Nah, ini kita, kita apa, Pak? ini iya, kitab. Oh, ini kita. Pertama kali, berikutnya udah tahu. Berarti setelah tahu pertama kali, berikutnya tahu. Jadi namanya ta'lim sam'i, ta'lim pendengaran. وكيف آدم وأبو البشر أول ما علمه Allah Ta'ala kita lihat Adam alaihi salam awal pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa diajarkan nama-nama wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني أنبئوني بأسماء هؤلاء Allama Adam asma kulla syai. Diajarkan kepada Adam nama-nama sesuatu. Ini apa, ini apa, ini apa. Sehingga yang tidak diberitahu, ya tidak tahu. Seperti malaikat-malaikat dikatakan oleh Allah, ambihum bi asma'ihim. Coba beritakan nama-nama itu. Malaikat menjawab, ma kami tidak tahu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Berarti harus wajib setiap orang harus mengetahui nama-nama sesuatu pertama kali dengan wujudnya. Tanpa wujudnya nggak akan ngerti. Wujud yang bahir seperti tadi, ada wujud yang batin. Apa itu wujud yang batin? Bentuknya tidak ada. Bendanya tidak ada. Tapi keadaan Ketika dia marah bapaknya, saya kamu tahu saya marah pada kamu. Marah. Oh, marah tuh kayak gini. Apa bendanya? Ya bukan benda, keadaan. Ini marah. Atau orang yang sedang melilit-lilit perutnya, saya lapar. Anak kecil tadi mengel, lapar tuh apa sih, Bi? Lapar ini loh, saya belum makan dari pagi. Oh, itu lapar. Berarti bisa sesuatu yang wahir, bisa sesuatu yang sifatnya abstrak, keadaan-keadaan. Wa kallamahu wa 'allamahu bi khitabil wahyi. Adam alaihi salam diajarkan oleh Allah, diajarkan nama-nama, diajak bicara dengan wahyu, malam ya'lamuhu bi mujarradil aql, sesuatu yang tidak mungkin cukup hanya dengan akal. Tidak mungkin cukup. Maka Adam diciptakan oleh Allah, diajarkan nama-nama dulu baru bisa diajak bicara. Bagaimana mungkin diajak bicara kalau nggak tahu nama-namanya, nggak tahu kalimat-kalimat, diterangkan kalimat-kalimat, nggak ngerti. Karena belum diajarkan nama per nama, lafad per lafad. Padalalatul lafad alal ma'na hiya biwasitati dalalatihi ala ma'in ma'nahu al-mutakallim wa arada. Maka dalalatul lafad maka penunjukan dengan lafaz tertentu atas makna dia biwasitati dia melalui perantara sesuatu yang ditunjukkan apa yang diniatkan oleh dia oleh si pembicara dan apa yang diinginkannya yang diinginkan oleh si pembicara yang dimaksud oleh si pembicara harus diketahui oleh orang yang diajak bicara lafat yang dipakai harus lafat yang bisa dipaham oleh orang yang diajak bicara yang orang dia sedang bicara itu tahu lafaz-lafaz tadi. Wa inayatuhu fi qalbihi la ya'rif bil lafaz ibtida'an. Dan apa yang diinginkannya dan dimaksudkannya dalam hatinya. la ya'rif bil lafaz ibtida'an. Maka dia enggak akan tahu lafaz itu kalau di awal pertama sebelum tahu lafaz enggak ngerti. Walakin la ya'rif al ma'na bi ghairi lafaz hatta ya'lam awalan anna hadzal ma'na al murad maka harus tahu dulu bahwa itu adalah makna yang dimaksud. Walladhi yuradu bidzalika lafaz wa ya'ni bihi. Sampai yang ajak diajak bicara tahu kalau yang dimaksud dengan kalimat itu adalah kalimat yang sama-sama dia pahami. Sedangkan Al-Qur'an diturunkan bahasa Arab. Ya. Dan kemudian Allah katakan dalam Al-Qur'an Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun kata Allah. Turunkan bahasa Arab agar kalian paham yakni lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran adalah lafaz-lafaz yang bisa kalian pahami. Kalau pakai lafaz-lafaz aneh, lafaz-lafaz asing, terus bagaimana akan paham orang-orang Arab? Sehingga kalau dikatakan yad, yad yang dikenal oleh orang Arab. Kalau dikatakan dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran Sami' Alim Maka itu adalah mendengar dan berilmu Seperti yang dipahami oleh orang Arab Hanya saja Catatan tadi penting yang kemarin dibahas. Tangan dengan tangan belum tentu sama. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Mendengar dengan mendengar tidak akan sama. Mendengarnya Allah yang maha mendengar. Bahkan bisikan hati sekalipun. Dengan pendengaran manusia yang amat sangat terbatas. Demikian pula tangannya nggak akan sama dengan tangan-tangan makhluk ada dan selama-lamanya. Faida urifa dzalika thumma sami'a al-lafaz marratan tsaniyah. Kalau sudah diajarkan di awal, kemudian mendengarkan sekali lagi, baru arafal makna al-murad bila isyaratin ilai. Baru dia tahu tanpa perlu diisyaratkan lagi dengan tangannya, ngerti. Oh, itu yang dimaksud. Wa in kanat al-isyarah ila ma yuhissu bil batin. Dan kalau isyarat yang ditunjukkan adalah kepada apa yang terasa dalam hati, dalam batin. Misal ju' والشبع والري والعطش والحزن والفرح seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa hilang dahaga, rasa haus, rasa sedih, rasa gembira. Fa'innahu la ya'rif isma dhalika hatta yajiduhu min nafsihi. Maka juga nggak akan dipaham oleh orang yang diajak bicara kecuali dia sudah pernah menyaksikannya pada dirinya atau pada orang lain dan disebut nama tadi saya lapar. Si Fulan lapar. Bapak kamu ini lapar. Dalam keadaan tahu keadaannya. Baru dia ngerti. Oh ini yang namanya lapar. Faida wajadahu usyira ilaih. Kalau di, ditemukan apa yang dimaksud, disyaratkan ini orang sedang marah. Wa arafa anna mahu kada, maka anak itu tahu, oh itu yang namanya marah. Wal isyarah tarafan takunu ila ju'i nafsihi atau 'atshi nafsihi Isyaratnya bisa jadi pada dirinya, marahnya dia sendiri, laparnya dia sendiri, hausnya dia sendiri, diterangkan. Ini saya haus dan seterusnya. Misal an yarahu annahu qad ja'a seperti seseorang yang dalam keadaan lapar fayaqul dia berkata ja'tu anta ja'i saya lapar apakah kamu lapar fayasma al lapar. yang diajak bicara mendengar lapar itu oh lapar itu maksudnya itu oh kalau saya enggak saya enggak merasa apa-apa tuh Kenyang. Wa lama maka dia tahu ainnya apa yang dimaksud dengan lapar. Aumaya jadi majraha min al-qara'in atau yang sejenis itu atau yang berkait dengan itu dengan lapar dari tanda-tandanya. Orang yang lapar kan tanda-tandanya macam-macam. Ada yang keroncongan perutnya, ada yang keringat dinginnya keluar, ada yang melilit perutnya sambil berkata saya lapar. Itu qara'in semuanya menunjukkan kalau yang namanya ju seperti itu mithal nazar Umuhu ilaihi fi hali ju'li. Seperti ibunya melihat kepada anaknya dalam keadaan lapar. Wa idrakihi binadhariha. Dia melihat dengan pandangannya. Aw nahwihi annaha ta'ni jawahu. Bahwa dia bermaksud ini lapar. Aw yasma'uhum yu'abbiruna bidzalika an ju'i ghairihi. Bisa pula pada orang lain. Bukan pada dia, tapi pada orang lain. Itu. Orang itu lapar. Kasihan. kasihan makan. Apa bi? Itu lihat Kasihan dia, lapar dia. Anak itu berpikir, lapar. Oh berarti ini lapar tuh kayak gini belum makan. Dia beri pengemis tadi makanan. Baru dia tahu makna lapar ju, ojo itu seperti itu. وإذا عرف المخاطب فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان المعاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله إما أن لا يكون كذلك sekarang kalau paham yang ini kita meningkat pada yang kedua kalau Arafa dalika, kalau sudah mengerti yang demikian, maka al-mukhatab, orang yang diajak bicara. yang diajak bicara oleh al-mutakallim kalau ingin menerangkan satu makna maka si pendengar ada dua kemungkinan mungkin pernah tahu apa yang kamu katakan dengan lafaz itu mungkin belum tahu ya kan kalau yang sudah tahu selesai pasti akan paham tapi kalau belum tahu bagaimana kamu saya katakan gajah ya gajah itu apa Astagfirullahaladzim. Kamu kan ngerti gajah? Enggak tahu. Gimana caranya? Orang ini belum pernah lihat gajah seumurnya. Dan belum pernah lihat gambarnya sama sekali. Dan belum pernah tahu. Baru dengar kalimat gajah dari kamu. Gajah, gajah. Apa ini? Bagaimana kamu terangkan? Karena bin kata beliau, ada dua kemungkinan. Imam paham apa yang kamu katakan karena dia pernah melihat lafaz itu. Atau dia tidak tahu lafaz itu. Fa'in kana min al-qismain al awwalaini wa lam yahtaj ila illa ila al lughah. Kalau dia sudah paham yang pertama dengan akalnya, dengan pernah lihat, dengan pengalamannya, maka tidak perlu penambahan apapun kecuali bahasa Arab saja. Selesai. Bian yakuna qad arafa ma'anil alfaz al-mufradah wa ma'na tarkib hanya menyusun kata saja bahwa gajah tadi begini dan begitu bahwa si fulan naik gajah oh selesai paham dia karena nggak pernah tahu fa idza qila lahu ba'da dzalika alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa dikatakan jika dikatakan kepadanya setelah itu alam naj'al lahu 'ainain bukankah kami menjadikan untuknya dua mata dan satu lisan satu lidah wasyafatain dan dua bibir. Aukilalahu atau dikatakan kepadanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah keluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan bayi tidak mengetahui apapun. Kemudian Allah berikan pendengaran. Allah berikan penglihatan Allah berikan hati la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Wa nahwa dzalik. muqfahim al muqata bima adrakahu bihissin. Maka yang diajak bicara ngerti apa itu lidah, apa itu mata, apa itu ngerti semua. Selesai. Wa in kanat al-ma'ani allati yurad ta'rifuhu biha laysat mimma ahsahu wa shahidahu bi'aini. Baik, kalau lafaz-lafaz yang kamu sampaikan dia nggak ngerti, seperti gajah tadi belum pernah dengar sama sekali, wala bihaitsu sara lahu ma'qulun kulliyatanawaluha tidak mengerti makna lafaz tadi kemana arahnya dan apa saja anggota yang terkandung dalam nama tersebut kata ya fambihil murad bitilkal alfaz tidak punya sesuatu yang bisa memahami lafaz tadi bal hiya mimma la yudrikuhu bi syai'in min hawasihil batinah wa zahirah dan tidak bisa pula dipelajari dengan khawasi dengan panca inderanya yang lahir dan batin. Nggak bisa. Pala buddha min ta'rifihi min tariqil qiyas. Maka harus diterangkan dengan cara qiyas. Adil qiyas. Mencari yang mirip. Kalau kamu gajah nggak ngerti, kamu garuk-garuk kepala ini orang terbelakang sekali. Gambarnya nggak pernah lihat, nggak pernah. Kalimatnya nggak pernah dengar, nggak pernah dengar. Apa yang akan kamu terangkan? Uh, sebentar, kamu tahu sapi? Tahu. Ah, sapi tapi ada belalainya. Diterangkan yang mirip dulu, kemudian diterangkan apanya? Perbedaannya. Bedanya ada belalainya. Apa itu belalai? Ya seperti selang panjang selang lagi disebut. Mirip sih. Ada taringnya, taring dia ngerti. Cuma besar. Semua dicari yang mirip-mirip. Ini namanya ya Dicari yang mirip untuk diterangkan kepada dia agar dia paham qiyas, wat tamthil, penyerupaan mirip ini, mirip ini, mirip ini. Kalau kamu nggak tahu gini, itu adalah satu binatang yang mirip dengan ini, mirip dengan itu. Wal i'tibar bima bainahu wa baina maqulatil umur allati syahadaha. Diterangkan dengan yang mirip, diterangkan dengan yang hampir sama, diterangkan dengan sesuatu yang serupa atau mirip, kemudian diterangkan bedanya. Wa kullama kana tamtsil aqwa kana bayan ahsan setiap kemiripannya dekat maka keterangan jadi jelas wal faham akmal dan pemahaman lebih sempurna iya kan tapi kalau dicontohkannya dengan yang jauh cerita gajah contohnya monyet seperti monyet tapi ngerondong nggak nyambung kejauhan dia harus cari yang mirip semakin mirip semakin bisa diterangkan dengan mudah Rasul salawatullahi wasalamuhu alaih. Sekarang Rasulullah sallam. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Ketika menerangkan kepada kita umuran lam takun ma'rufa qabla dhali. Menerangkan satu nama ibadah yang tidak dikenal sebelumnya. Nggak dikenal oleh mereka, nggak dikenal pula orang-orang sebelumnya. Walaisat fi lughatihim lafdun. Dan tidak ada dalam bahasa mereka lafaz khusus. Yang menunjukkan masalah itu. Bagaimana? Bagaimana caranya Rasulullah SAW menerangkan pada mereka bentuk ibadah tadi dengan lafaz-lafaz yang mereka tidak tahu sebelumnya. Yani bentuk ibadahnya mereka tidak tahu. Lafaz-lafaznya cari lafaz-lafaz yang mereka kenal. Di alfadin tunasibu ma'ani hatil kalma'ani. Maka cari lafaz-lafaz yang cocok, yang mereka pahami. Yang mendekati ibadah yang diperintahkan. Wajalaha asma'an laha. Maka dijadikannya sebagai nama. Nama dari bentuk ibadah tadi. Kamu harus beribadah dengan ibadah ini. Ibadah apa? Ya pokoknya ibadah. Belum ada namanya. Apa kamu pakai nama baru atau nama yang mereka bisa pahami? Ya tentunya nama yang mereka bisa pahami. Nama yang mereka bisa pahami apa? Padahal benda ini belum pernah ada sebelumnya. Ada cara ibadah seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana cari nama? Cari nama yang mereka bisa pahami dan makna itu terkandung dalam ibadah ini. Maka Rasul mengatakan salah. Rasul Allah menurunkan Al-Quran, akimis salah. Rasul menyatakan sallu ayat ra'aitumuni usalli. Mereka paham apa maknanya salla yusalli. Karena mereka bahasa Arab menyatakan salla yusalli artinya berdoa. Ini beda dengan berdoa yang kita katakan tadi. Yang namanya kalimat yang belum pernah atau benda yang belum pernah ada dinamai dengan bahasa mereka. Ya cari yang mirip dulu. Yang miripnya doa. Jelas karena berdiri doa, ruku doa, sujud doa sampai berakhir doa, sampai salam. Maka dikatakan dengan salah. Tetapi Rasulullah terangkan doa yang saya maksud adalah dengan kamu berdiri, bertakbir dan lihat seperti aku berdoa. Berdoalah seperti lihat aku berdoa. Dia berdiri di mimbar, sholat di hadapan mereka, Oh begitu caranya berdoa. Akhirnya kalimat salah menjadi satu nama ibadat tertentu yang mereka bisa pahami setelah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Muftatahatun bit takbir. Dimulai dengan takbir. Dan berakhir dengan salam. Ia memiliki hayah dan gerakan khasah. Yaitu berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya. Yang zikirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang namanya salam. Setelah diterangkan itu yang namanya sholat, jangan dikembalikan kepada makna asal. Seperti ingkar sunnah, oh, udah saya nggak peduli, pokoknya sholat doa cukup. Saya doa doanya lebih banyak dari kamu, berarti saya sholatnya lebih banyak dari kalian. Kalian cuma lima waktu, kalian sepan, saya sepanjang waktu. Doa terus. Orang ini berarti bodoh kuadrat. Kenapa dia nggak ngerti kalau lafat sesuatu digunakan? Ya tentunya dengan lafat yang mereka bisa pahami. Setelah itu diterangkan, tapi yang kami maksud begini, cara doanya dengan rinci satu persatu. Demikian pula zakah yang kadang makna lafadznya pensucian, pembersihan. Kamu harus mengeluarkan uangmu untuk pembersihan hartamu. Jadi namanya mereka orang Arab ya harus pakai lafadznya lafadz Arab, masa pakai kalimat yang aneh. Pakai kalimat ini Tapi ketika mereka maksudnya apa dicuci bukan. Bukan dicuci maksudnya. Keluarkan hartamu agar hartamu itu nanti barokah dan terusnya dan seterusnya diajarkan zakah oleh Rasulullah SAW. Terus demikian pula saum. Apa makna lafadznya? Imsak, menahan diri. Tidak mesti orang yang menahan diri berarti puasa. Saya menahan diri dari ini berarti saya puasa. Puasa yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah diperintahkan kutiba alaikumus siyam adalah puasa yang diterangkan rincinya oleh Rasulullah SAW. Ya kalau gitu kasih nama lain, jangan kasih nama som. Kasih nama lain nama apa? Mau kasih nama apa yang yang aneh-aneh gitu yang mereka nggak pahami. Yang paling mereka pahami adalah menahan diri. Cuma yang kami maksud menahan diri dari makan dan minum dan jima. Karena dengan azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihat bagaimana iman juga diterangkan. Bagaimana kufur diterangkan. Awalnya tidak mengerti mal iman. Tidak tahu apa itu iman sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan iman? Sampai datang seseorang yang syadidu bayati tiap syadid sawad syar la yura fiha, fihi adar safar, wala na'rifuhu minha ahad, dan kami semuanya tidak kenal siapa dia. Jibril dalam bentuk manusia. Datang kepada Rasulullah SAW bertanya, mal iman. Apa itu iman? Diterangkan. Antuk minabillahi wa oh, tidak terusnya. Baru para sahabat tahu, oh itu yang namanya iman. Alhamdulillah, kalau iman di bahasa mereka artinya percaya. Setiap orang percaya dikatakan, ada umin bi, Aku percaya dengannya. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikianlah yang namanya bahasa. Kalau yang diajak bicara orang Arab, ya tentunya dengan bahasa yang dikenal oleh orang Arab. Lafat-lafatnya pun lafat-lafat yang dikenal oleh mereka. Kalau tidak ada yang persis lafat-lafatnya, cari yang mirip, kemudian diterangkan bedanya. Ya toh? Kalau mereka nggak tahu apa maksudnya, terangkan ini mirip ini tapi tidak sama. Ya Yani dia mendengar tapi mendengarnya berbeda dengan mendengar kita. Mendengarnya maha mendengar mendengar segala sesuatu suara sekeras apapun sepelan apapun bahkan bisikan dalam hati bahkan bahkan bahkan oh itu yang namanya sama nah itu sama Allah taala setelah itu cukup dengan idhafah yakfi nggak perlu keterangan panjang lebar sama Allah cukup pendengaran Allah maknanya pendengaran yang lain bukan seperti pendengaran kita yang sangat lemah Demikian pula basarullah pandangan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pandangan yang sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah yang tidak terbatas beda dengan pandangan makhluk. Kalau diidhafahkan disadarkan kepada makhluk, kita paham tentunya pendengaran di kalangan makhluk. Cukup dengan idhafah terpahami bahwa ini sama itu beda. Lafat-lafatnya boleh sama. Karena tidak mungkin memakai lafat asing yang mereka nggak kenal. Nggak mungkin. Allah pasti akan turunkan Quran dan Arabian la'allakum taqilun. Quran bahasa Arab agar kalian paham. Tetapi kalau tidak ada wujudnya atau mereka belum pernah melihatnya, maka pakai lafat-lafat yang dipakai oleh mereka hanya saja diterangkan perbedaan-perbedaannya. Kalau rahimahullah berkata kemudian rahimahullah وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر demikian pula ketika menerangkan pada kita tentang urusan-urusan iman dengan Allah dan iman hari akhir iman kepada hari kiamat Wahum lam yakunu ya'rifunaha qabla dhalik dan mereka tidak pernah tahu hari kiamat, nggak pernah ngerti, nggak pernah lihat hari kiamat. Hatta yakunu lahum alfadun tadullu 'alaiha bi'ainiha. Tidak pernah tahu untuk kemudian menamakan dengan satu nama. Mereka nggak pernah tahu, apalagi menamakan. Aqadha minal lughatil alfadil munasibah. Maka disebutkan dengan kalimat-kalimat bahasa Arab yang cocok. Apa saja di antaranya? Yang cocok itu cocok dengan kejadiannya. Yang betul-betul terjadi perkara itu. Apa saja? Hah? Al-Haqqah. Apa lagi? as-sa'ah, apa lagi? Al-qiyamah, apa lagi? Nama-nama itu semuanya untuk menunjukkan pada hari itu terjadi ini, ini, ini, ini. ya. Fakatil haqqah. Membikin orang terkejut terbelah. Membikin orang kaget sedahsyat-dahsyatnya keterkejutan. Kalau bisa gambarkan seperti apa? Kalaupun dia menggambarkan kita akan katakan salah. Kenapa? Pada hakikatnya nanti lebih dari itu. Lebih dari yang kamu bayangkan. Sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran. Wildan Shiva. Yauma yaj'alul wildan Shiva. Hari yang menjadikan anak muda sampai putih rambutnya. Adakah keterkejutan yang pernah dilihat oleh manusia? Menjadikan anak muda sampai beruban? Belum pernah ada. Karena berarti, oh dinamakan apa ini keterkejutan? Angel, kita mau cari nama lafat apa namanya? Belum ada namanya. Keterusnya siapa seperti itu? Yang orang hamil melahirkan saat itu juga. Yang dalam keadaan orang tidak mabuk seperti orang mabuk. Pada hari itu. Anak muda jadi beruban. Apa itu, apa maknanya itu? Ya berarti terkejut. Masa terkejut kayak gitu? Kita sering nyaksikan orang-orang terkejut. Enggak kayak gitu kok. Ya terkejut tapi sangat. Ah, berarti kamu pakai lafaz yang dipaham, kemudian dikasih kelebihannya. Bahwa ini keterkejut yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang nggak terbayangkan hari ini. Dan nggak pernah kita lihat. Ya. Begitu cara bahasa. Menerangkan sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah terjadi, maka pakai kalimat yang bisa dikenal, baru disebutkan perbedaannya. Maka kalau kita mau menamakan dengan nama-nama ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, mau pakai nama apa? Ya tentunya dengan apa yang kalian kenal bahasanya. Cuma dikasih maha. Kan begitu kalau bahasa Indonesia. Maha mendengar. Gak pakai maha titik-titik. Apa titik-titik? Ya pokoknya sesuatu makna yang gak bisa. Pakai kalimat yang bisa dipaham. Mendengar. Cuma mendengarnya sangat. Mendengar apapun tidak terbatas. Maha mendengar. Demikianlah yang namanya bahasa akan menerangkan sesuatu dengan lapat yang bisa dipaham, baru kemudian diterangkan apa perbedaan-perbedaannya dan apa kelebihan-kelebihannya. Qala rahimahullah, berkata kemudian rahimahullah, akhadha min al-lughatil alfad al-munasibah. Tentunya orang akan mengambil lafaz yang cocok. Bima tadullu alaihi min al-qadar al-mushtarak baina tilka al-ma'ani al-ghaibiyah mencari lafat yang bisa dipaham, yang cocok, yang kira-kira ada kemiripannya secara makna luas, secara makna asal ya. Wal ma'ani syuhudiyah atau makna-makna yang bisa disaksikan. Yang mereka ya'rifunaha, allati kanu ya'rifunaha. Setelah itu waqarana bidzalika minal isyarati wa nahwiha. Dan kemudian dibandingkan dengan isyarat-isyarat atau diiringkan dengan isyarat-isyarat wanahwiha nahwiha ma ya'lam bihi murad apa yang bisa dipahami sebagaimana pengajaran ta'limis sabi anak-anak kecil kama qala Rabi'ah Ibnu Abdurrahman an-nasu fi hujuri ulama'ihim qasibyani fi hujuri abaihim kita manusia di pangkuan para ulama seperti anak kecil di pangkuan para orang tua. Orang tua ketika menimang anaknya, memelihara anaknya, mendidik anaknya, apa yang diajarkan? Diajarkan ini apa? Ini buku, ini kata, ini umi, ati. Diajarkan. Demikian pula para ulama ketika membimbing manusia dikenalkan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Cuma wujudnya tidak bisa dilihat tidak bisa diterangkan secara panca indera. Bagaimana? Ya sam'i. Apa itu sam'i? Sam'i itu mendengar apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Selesai. Ini nama-namanya. Oh berarti sama. Beda. Mendengarnya jauh lebih mendengar dari kita dan tidak bisa dibandingkan dengan mendengar manapun, makhluk apapun maha mendengar yang tidak terbatas, bahkan mendengarkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati-hati manusia. Demikian, setelah menyebutkan kalimat yang bisa dipaham, kemudian diterangkan perbedaan-perbedaannya. Wa amma ma yukbir bihir rasul minal umuril ghaibah. Adapun yang diterangkan oleh para rasul dari perkara-perkara gaib. Qad yakunu mimma adrakuhu nadhiruhu bihissihim wa aqlihim Rasulullah ketika menerangkan hal-hal yang gaib juga sama. Beliau menyampaikan sesuatu apa yang mereka bisa pahami dari nama-nama yang mereka pernah lihat atau nama-nama yang mereka pernah pahami dengan akal mereka. Kaikhbarihim sebagaimana berita-berita mereka tentang rih qad ahlakat adan. Kaum Ad dibinasakan oleh angin yang tinggi dibinasakan oleh angin dan dingin. Disebut angin supaya kalian paham. Angin itu apa? Dingin juga kalian paham. Baik wujudnya. Angin yang dulu menerpa kaum Ad. Kamu pernah tahu seperti apa? Tidak pernah tahu. Pernah merasakan, apalagi merasakan akan binasa. Belum tahu. Tapi sudah sudah tergambarkan angin yang sangat tinggi. Walaupun yang dibayangkan kan, kita belum tentu persis dengan apa yang terjadi waktu itu. Tapi ini namanya takrib untuk mendekatkan makna apa yang terjadi pada kaum A. Warih min jinsi rihim. Memang angin sejenis angin yang sekarang kita tahu. Cuma lebih dahsyat. Wa inkana asyad. Lebih dahsyat. وكذلك غرق فرعون في البحر demikian pula bagaimana tenggelamnya Firaun di laut وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية dan seperti apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang Allah binasakan dengan azab demi azab ولهذا كانت بذلك فيه لنا oleh karena itu karena bisa dipaham akhirnya bisa menjadi pelajaran قال تعالى لقد كان في قصصهم Lakat kana fi qisasihim bahwasanya pada kisah-kisah mereka ada ibratun, ada pelajaran liulil alba. Ada pelajaran bagi orang-orang yang memang memiliki pandangan, memiliki akal. Berarti kalimat-kalimat tadi menceritakan sesuatu yang bisa dipaham, akhirnya ada ibrah. Kalau kalimat-kalimat yang tidak dipaham, tidak menjadi ibrah. Wa qad yakunu alladhi yukhbiru bihi dan bisa jadi pula apa yang dikabarkannya oleh Rasulullah SAW lam yudrikuhu kalau angin mereka pernah tahu angin dingin juga mereka pernah tahu dingin walaupun lebih dahsyat tetapi kadang lam yudriku mitlahu al muwafiq menerangkan sesuatu yang mereka tidak pernah rasakan mereka tidak pernah tahu pada kenyataannya min kulli wajh Lakin mufradatuh ma yusbih mufradatihim min ba'dil wujuh. Tetapi mufradat kalimat-kalimatnya mirip apa yang mereka pahami di alam mereka. Seperti timbangan, mizan. Kamu tahu timbangan-timbangan. Ya kan? Apakah timbangan yang qiyamah akan sama? Walaupun namanya mizan, tentunya tidak sama Jangankan di akhirat nanti. Mizan di dunia sudah beda-beda. Timbangan dalam bentuk seperti ini, timbangan dalam bentuk seperti ini, timbangan digital, timbangan apalagi. Sekian macam bentuk timbangan. Apalagi di akhirat. Maka cukup dengan nama timbangan akhirat titik. Pasti orang akan tahu, bukan tentunya bukan timbangan ini. Kenapa? Dari mana kau bisa tahu bukan timbangan ini? Idofanya. Idofanya kepada yang qiyamah. Mizan disandarkan pada yaumul qiyamah al akhirah sudah cukup nimbang amal masa kayak timbangan beras ya, tentunya beda tetapi kita yakin bahwa apa yang dikatakan dalam Quran hak mizan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mizan timbangan pasti akan terjadi timbangan amal demikianlah seterusnya lafat-lafatnya dipakai lafat-lafat yang kalian bisa pahami tapi tentunya kenyataan yang ada nanti yang kiamat pasti akan berbeda. Dan cukup bagi orang berakal menyatakan bahwa itu berbeda, cukup dengan idofahnya, disandarkannya pada yaumul kiamah, ya tentunya bukan timbangan-timbangan yang kita kenal. Demikian pula disandarkan kepada yang lain, yang lebih besar, lebih besar, apalagi kepada yang maha besar, tentunya lebih, lebih, lebih berbeda lagi. Maka kalau disebutkan lafat-lafat yang sama bagi Allah, pasti, pasti, pasti nggak akan sama dengan lafat yang ada pada makhluk. Nggak akan sama dengan apa yang kita sebut pada makhluk. Walaupun disebut sama dengan sama, basar dengan basar, walaupun disebut yad dengan yad, tangan dengan tangan, tetapi yadun laisa kayadin. Tangan tidak seperti tangan yang kita kenal. Pendengaran tidak seperti pendengaran yang kita tahu pada makhluk penglihatan tidak seperti penglihatan yang ada pada makhluk dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi terjemahannya tetap diterjemahkan dengan bahasa Arab. Mendengar, melihat dan seterusnya. Demikian pula berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Mau pakai lafaz apa coba? Ya lafaznya jangan pakai lafaz kalam lafaz apa? Kalian orang-orang Arab, Allah turunkan bahasa Arab. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Dan idofahnya kepada Allah cukup menunjukkan bahwa itu tidak sama dengan pembicaraan kalian. Cukup. Karena Allah laisa kamislihi syai' wa huwa samiul basir, maka sifat-sifatnya pun tidak akan sama dengan makhluk dan fi'il-fi'ilnya pun tidak akan sama dengan makhluk. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.